Pagi ini telah menyampaikan surah Ash-Shura ayat 37 hingga ayat 53. Kemudian diteruskan dengan surat Az-Zukhruf ayat 1 sampai 37. Insya Allah untuk hari Senin Ibu dan Bapak bisa mempersiapkan surah Az-Zukhruf ayat 38 hingga 89. Eh, surah Az-Zukhruf ayat 38 hingga ayat 89 itu adalah untuk hari Senin ya. Ibu dan Bapak bisa mempersiapkan Uh, kajian untuk hari Senin. Baik Ibu dan Bapak untuk tahsin kita pagi ini uh, kami akan mengulang kembali dari ayat 81 banyaknya permintaan untuk diulang kembali karena kemarin baru dua ayat ya. Ini ayat ke-81.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 Sekarang ayat yang ke-82. فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض من طوعا وكرها وإليه يرجعون يرجعون عين itu kemudian ayat yang ke-84 قل آمنا بالله وما أنزل علينا La nufarriqu la ya qaf. La nufarriqu baina ahadin minhum. Wa nahnu lahu muslimun. Ya, ayat 85 menarik. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin wa man wa dan man barang siapa yabtagi ia mencari ghairul islam selain islam dinan agama itu fala yuqbala min maka tidak diterima daripadanya wa huwa dan ia yang mencari jalan selain islam fil akhirah di akhirat minal khasirin termasuk orang-orang yang rugi. Inna dina indallahi islam itu kan hanya Islam lah yang diakui oleh Allah. 85 ya. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات tidak mau ber... yang benar itu ya din agama Islam. Dia memilih jalan lain. kifayah di bagaimana Yahdillah akan memberi petunjuk Allah kauman kepada satu kaum. Kafaru, mereka ingkar, mereka kafir. Ba'da imanihim, sesudah mereka iman. Wasyahidu dan mereka mengakui anna rasul bahwasanya rasul itu hak. Hakun adalah benar. Waja'ahum dan telah datang kepada mereka al-bayyinat keterangan-keterangan. Wallah dan Allah la yahdi tidak memberi petunjuk al-qaum zalimin kepada kaum yang zalim, orang-orang yang zalim. Nah ini ya. Jadi yang namanya zalim itu melaksanakan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya ya din itu Islam gitu kan. Gitu. Maknanya zalim kan lawannya adil. Orang adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Ya iman ya hanya kepada Allah. Agama, din ya Islam. Gitu. Ini. Ulaika jazauhum anna alaihim la'latallah ajma'in. Ajma'in. Jadi mereka yang zalim itu, mereka yang tidak beragama sesudah keterangan, sesudah penjelasan yang jelas. Ulaika mereka itu jazauhum akan mendapatkan balasan mereka. Anna alaihim bahwasanya atas mereka. Nih, dilaknat oleh Allah. Laknatullah, kutukan Allah. Wal malaikah dan para malaikat. Wanas dan manusia ajma'in seluruhnya. Itu ya. Enaknya belajar terjemah berkata, kita jadi pinter Allah Akbar. Ya, nanti apalagi nanti digabung dengan metode Granada, metode uh, Kasyaf, metode Bayani, uh, insyaallah ya. Insyaallah. Ayat 87 ini. 88-nya ya. itu mereka itu dilaknat dan mereka kekal dalam siksaan Allah ya. Khalidin fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya la yukhaffafu tidak diringankan anhum dari mereka al-azab siksa walahum dan tidak untuk mereka yang zurun mereka tidak di, tidak diberi tangguh tapi Islam itu syariat Islam Allah memberikan jalan kepada kita selalu ada kesempatan kalau kamu mau bertobat mau kembali lain lagi nih ayat 89-nya ya jadi jangan katakan terlanjur terlanjur basah ya basah enggak enggak begitu bahkan ada beberapa hikayat sampai dia ber, membunuh 99 terakhir mau bertobat kemudian eh, terakhirnya meninggal dihitung langkahnya banyak ke tempat bertobat atau tidak intinya dosa sebesar apapun jika ingin kembali kepada Allah Allah akan mengampuni ini selalu ada harapan ya jadi Islam itu selalu bukan agama yang pesimis yang selalu optimis tapi tentu tidak tidak tobat kayak sambel ya tobat dikerjain lagi, dikerjain lagi. Gitu. Nah ini. Eh, jadi ada masanya untuk kembali eh, tubuh ilahi taubatan nasuha. Nah ini. Bagi mereka tadi yang memilih eh, jalan selain Islam, nah, dikutuk, dilaknat oleh Allah. Hanya Allah, bukan hanya Allah, malaikat juga dan semua manusia. Nah ini. Kecuali di ayat 89 ya. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين kecuali orang-orang yang tabu mereka bertobat min ba'di dzalik dari sesudah itu wa aslahu dan mereka adakan perbaikan itu islah ya jadi e, maknanya tobat juga tidak mengulang lagi dan mengadakan e, perbaikan kalau istilah nomor direvisi ama <laughs> itu ya diperbaharui lagi kalau ibarat komputer diinstal ulang lagi virus-virusnya dibuang <laughs> itu ya Eh, walaupun ada antivirus tetap aja virus masuk kan <laughs> itu kan itu virus-virus iman itu ya nah ini dibersihkan ada antivirusnya ya antivirusnya ya zikir kepada Allah selalu kembali kepada Allah Quran ya ilmu nah ini jadi selalu islah selalu memperbaiki diri illal ladzina tabu min ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم kalau kita mau bertobat, mau Islam memperbaiki, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selamat untuk bapak-bapak, ibu dan ya semuanya yang tahun ini dapat panggilan. Katanya, katanya tahun ini memang ibadah yang terberat. Karena itu uh, apa penginapan maktab-maktab hotel-hotel sekitar masjid itu dipugar ya. Pasar saya ngapa tuh sekarang sudah nggak ada. Jadi dipindahkan mungkin ya. Nah ini para haji, para hujannya haji, eh, calon-calon haji ini jadi jauh katanya. Jadi dari dari penginapan ke tempat itu sekitar ada yang bilang 2 kilo, ada yang bilang 4 kilo. Cukup jauh ya. Kalau dahulu tahun-tahun yang lalu mau sholat mau apa tinggal turun gitu. Kadang-kadang eh, Pak Syafi ini bercerita ya. Nah, saya mah belum kesana. Ada yang suka manggil Pak Haji ya terima kasih itu doa. Jadi kalau ibu-ibu pas hari Jumat mau sholat Jumatan mau berjamaah. Tinggal buka jendela aja udah kelihatan dari penginapannya gitu kan. Itu. Dulu. Tapi untuk tahun ini kata terasa sulit. Ya ini tentu lagi diperbaiki. Mungkin mungkin dua atau tiga tahun lagi akan lebih nyaman lagi ya karena memang perbaikan itu selalu selalu ada ada efek sampingan ya itu sama lah seperti kaki lima kan kita enak ya belanja di Jatinegara itu enak di pinggir-pinggir jalan tuh enak nggak usah capek-capek ke dalam kotor-kotoran itu ya ke pasar tradisional ya. tapi itu tadi mengganggu jalanan saat dibersihkan pembersihan nggak boleh jualan di trotoar dan ini kita harus belanja ke dalam ya itu seperti itu kan. Nah, Jadi perbaikan. Nah ini tapi walaupun apapun bagaimanapun jauhnya tapi niat insya Allah ya. panjangkan niat, tekadkan niat hanya karena Allah. Karena Allah Rabbi pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah haji itu insya Allah. Tiada yang pantas selain surga, surga jannah. Ya itu. Masya Allah ya. Jadi ber, berbahagialah yang sudah mendapat panggilan, yang sudah berhaji. Yang belum hmm, selalu kami ingatkan niat yang kuat dan mulai menabung. Sisihkan, bedakan tabungannya ya. Jadi banyak cerita-cerita, jadi pergi haji itu bukan karena kaya, bukan karena ada uang. Itu dalam artian uang sendiri. Banyak kasus terjadi. Ada kemarin yang cerita tukang pijit keliling. <laughs> Berapa sih bayarannya gitu ya. Eh, kita bukan menganggap yang kecil dalam artian e, logika berpikir kita kalau untuk berhaji 35 juta Masya Allah ya itu Tapi dengan seizin Allah karena niat tekad dia ingin berhaji e, kebetulan pelanggannya itu itu ya pas mau melaksanakan haji nah, sakit gitu ya karena sakit dilimpahkanlah sama yang tukang mijit ini Akhirnya tahun ini dia berangkat haji. Masya Allah kan seperti itu. akhirnya bertanya apakah haji itu dengan ongkos dia? <laughs> Tidak kan? Dengan seizin Allah. Ada juga yang ingin berhaji karena tidak ada teman. Kemudian mencari teman. Nah, kayak seperti itu. Allah Rabbi itu ya. Hmm, <laughs> iya. Ini uh, eh, Bu Hartono, Bu Tati. Iya, pasar sudah dibangun lagi. Oh, jadi bagus ya. Oh, udah ke sana ya kawan. <laughs> Iya. iya. Sudah diperbaharui. Tapi katanya memang uh, letak dari masjid ke, tem ke tempat penginapan agak jauh. Apa begitu ya? Eh, ya apapun yang penting kesabaran, keikhlasan. Tapi nggak ada yang yang yang nyesal ya pergi ke sana itu. Selalu <laughs> ingin kembali. Katanya begitu. Insyaallah ya mudah-mudahan. Ya haji ya umroh dulu lah gitu. Walaupun haji ya memang eh, kita haji itu wajibnya sekali kita kadang-kadang wah Pak iya sih ternyata dalam e, tafsir Ibnu Kasir dalam tafsir Al-Misbah ya Pak Quraish Syihab menjelaskan Rasulullah itu hanya berhaji sekali seumur hidup dan umurnya empat kali gitu ya ini Masya Allah Rasulullah kan contoh suri tauladan ingin memberikan gambaran tidak ingin menyucahkan umatnya ya coba bayangkan kalau haji itu harus tiap tahun bayangkan tapi ya bagi yang bagi yang ya punya rezeki dan ada kesempatan mungkin haji pertama merasa kurang sempurna disempurnakan lagi itu lain. Tapi jangan tiap tahun ya kasihan yang lain gitu. Oh, enggak Pak Haji, Pak Haji saya mah tiap tahun perginya karena memang pembimbing oh, lain cerita itu ya, <laughs> pembimbing itu itulah karunia Allah ya. Eh, jadi jadi pembimbing itu enak ya. Selain bisa berhaji tiap tahun nah itulah insyaallah ya ada yang sudah susah gitu ya ini. Hmm, hmm, ya Pak Hasim, terima kasih ya. Mudah-mudahan Pak Hasim juga ya. Itu. Jadi jamaah-jamaah saya mah Pak Haji semua alhamdulillah. Itu. Tapi sekali lagi kita hajinya bukan bukan haji karena ongkos aja, tapi haji dengan ilmu dan iman kita. Banyak ya sudah berhaji tapi tidak tidak mencerminkan kehajiannya. Itu kan kita pergi ke ibadah haji itu memproklamirkan diri di sana ada batu tujuh untuk melempari setan. batu setan itu musuh abadi kita. Tapi kenapa pulang dari tanah suci setannya dipelihara di rumah? <laughs> Ya, nah ini itu masya Allah ya ibadah kita itu. Iya <laughs> mudah-mudahan yang kangen ingin ke sana lagi ya itu ya <laughs> insyaallah Eh, walaupun tidak dengan haji kan bisa dengan umroh. Eta. Iya, kita teruskan ya. <clears throat> Nih, mohon maaf nih agak agak agak lumayan nih jadi eh, kalau suaranya kurang indah, kurang mengombang memang agak terasa uh, masuk angin barangkali ini ya. Memang udara cuaca seperti ini memang Allah yang memberikan tapi memang uh, faktor wasilahnya ya banyak yang sakit, banyak yang diuji, ada yang pilek, ada yang pilek. Sabar ya, semoga Allah memberikan kesabaran. Karena setiap penyakit yang ada pada diri kita, kita sabar menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi bukan berarti sabar tidak berubah tetap usaha gitu ya. Jadi orang Islam itu selalu optimis, tidak nge, tidak apa ya, tidak selalu menyalahkan Allah. Kan kadang-kadang seperti itu. Orang dikasih hujan marah-marah, dikasih panas marah-marah <laughs> gitu. Syukuri semuanya ya, semua. Gitu. Karena Allah. Baik, ini ayat ke 89 ya. Sekarang 90-nya. Gitu. Dan kalau terjemah perkata sudah dimiliki kan enak tuh. Quran berwarna sudah dimiliki, masih belum pintar juga membaca Coba dimiliki kaset-kasetnya yang saya ini kan di, saya rekam disengaja untuk ibu dan bapak latihan. Nanti silahkan perbanyak, silahkan bagikan gitu ya. E, untuk pemula yang belajar cukup lumayan lah ya. Kalau kita mengikuti syekh-syekh itu kecepatan mereka. Karena mereka memang syekh ya. Masya Allah 37 janji hafal gitu ya. Nah, ini. Silahkan. Kalau juga belum lancar, coba nanti dengan terapi hentak. Dipukulin ya. Ini Butati ini dipukulin. Awalnya enggak ah takut, takut dipukulin. Takut sakit ternyata enggak ya. Alhamdulillah. Biasanya baca patih aja susah. Kemarin saya waktu saya ngaji di Asabri sampai 4-5 surat. Alhamdulillah ya. InsyaAllah. Bayangin setiap pertemuan 3-4 surat. Lama-lama kan lancar. Tapi saya tidak pernah senang tidak pernah suka kepada orang yang hanya menggelak-gelik Quran. Ya, hanya. Tapi bukan titik ya, baru, baru Jadi Quran itu bukan hanya digelak-gelik dilaguin saja. Walaupun membaca Quran itu ibadah. Huruf demi huruf. Setiap satu huruf sepuluh hasanah, sepuluh kebaikan. Tapi saya tidak begitu suka kepada orang yang hanya ngegelik-gelik tapi tidak pernah belajar terjemahnya, tidak pernah belajar tafsirnya. Makanya tidak pernah ada perubahan dalam diri kita mana kita manakala kita membaca Quran hanya sebagai bacaan saja. Pahala jelas Allah Rabbi. Jangankan yang baca, yang dengar aja dapat pahala. Tapi apa iya hanya sebatas pahala. Kita dapat surat dari Ibu Hartono di Perancis <laughs> itu ya. Bahasanya bahasa Perancis. Saya bangga dong. Wih, ini dapat surat. Ya, insya Uh, suratnya, kertasnya bagus, harum lagi. Saya eh, saya cium-cium suratnya, amplopnya, saya simpan di atas lemari yang rapih, yang tinggi. Karena saya menghormati surat itu. Tapi ditanya telepon, Pari, Pari, sudah dibaca belum suratnya? Oh, aku nggak baca, cuman aku simpen, aku cium-cium, aku baca sih bahasa Perancis kan ya tulisannya kan sama aja tulisan Latin. Dia tak baca berulang-ulang. Ngerti enggak isinya? Enggak ngerti. Orang saya enggak ngerti, enggak belajar bahasa Perancis. Oh gimana tuh? Isi suratnya itu ditunggu di bandara tanggal sekian. Gitu. Sudah dibayarin ininya ini, tinggal pergi ke Perancis gitu kayak gitu. Atau apa gitu lah ya. Karena kita nggak tahu isinya <laughs> ya kita itu harusnya tanggal 15 berangkat, Ya kita nggak tahu gitu. Makanya Pak Koresia bilang, kalau kita nggak ngerti bahasa Perancis ya tanya sama orang yang ahli bahasa Perancis. Maaf Bapak ini, ini ini saya dapat surat loh. Ini dari Buhar. Nah, ini Apa isinya? Oh, isinya Pak Ari ditunggu di Perancis tanggal sekian. Nah, fasilitas semua sudah disiapkan. Jangan lupa ini ini ini. Gitu kan? Ya, karena kita nggak pernah mau tahu isinya, ya, senang-senang aja. Kita dapat surat kada, kayak seperti dalam cerita kan. Dapat surat dari raja. Kita senang aja dapat surat dari raja. Padahal itu hukuman bagi siapa yang membawa surat ini. Karena gini, gini, gini akan dihukum mati. Dia senang-senang aja. Kalau tidak mengadakan pembelaan. Eh, karena kita senang. Kalau dia diam berarti dia betul salah karena kita tidak pernah tahu isinya. Nah ini, ini ya logika berpikir kita. Mari mulai membaca dengan baik dan benar tahsin tajwidnya. Juga mulai kita belajar Quran. Saya kan bukan keluaran pesantren, betul mutlak harus mem, bisa mentafsir, bisa menterjemah itu harus dengan ilmu. Jangan sekali-kali menterjemahkan Al-Quran. Jangan sekali-kali menterjemahkan. Kalau membaca terjemah ya boleh. Kan sekarang ada terjemah Departemen Agama, Tafsir Ibn Kasir, ini dan itu. Nah ini. Jadi kalau menterjemah sendiri betul. Makanya baca terjemah orang. Karena kita kalau mesantren udah nggak mungkin lagi. Mesantrennya di Radio Kayuan <laughs> seperti ini. Tapi nanti buktikan ya. Dengan belajar metode-metode menterjemah Al-Quran. Serasa kita di pesantren. Kita belajar lagi fi'il madi, fi'il mudore. Kita belajar lagi mansub, na'at, man'ut, dan gitu ya. InsyaAllah. Lagi disusun Ibu Erni, insyaAllah itunya. E, materinya ya. Gitu. Ini ya. Jadi, bacalah Al-Quran, belajar Al-Quran, bacaannya dan isinya. Itu biar kita mengerti hidup ini. Jangan sampai kita sebagai orang yang sering membaca Al-Quran, tapi kita tidak pernah tahu berita dari Al-Quran itu apa. Allah Rabbi ya. setelah kita memiliki indeks, indeks itu kan ada yang warna biru, ada yang warna merah, ada yang indeks empat jilid, ada nanti indeks tercanggih. Nah ini lagi diperbaharui ini. InsyaAllah mungkin sepekan lagi sudah bisa jadi. Allah Rabbi, pantesan kita tidak pernah pintar. Ilmu Al-Quran itu banyak sekali. <laughs> Gitu ya. Gitu. Uh, Kalaupun mereka pinter karena sering pakai. Coba dia buktikan. Sering pakai, oh ayat jakat, oh di surat 60. Surah 9 ayat 60. Infak, oh di surah Al-Baqarah 215 atau 260. Rabbana atina, oh di surah Al-Baqarah ayat 200. Nah itu karena sering. Oh, orang Yahudi dan Nasrani nggak suka sama kita. Oh surat Al-Baqarah ayat 120. Tuh gitu ya. Karena sering, insya Allah. Uh, banyak yang sudah SMS sama saya. Pak Rika jadi kisah ini jadi pinter sekarang Iya, Begitu yang kita harapkan kita belajar bersama. Jadi jangan katakan bahwa kita tidak pinter. Insya Allah kalau usaha ya. Ya soal apa memori kan lain cerita. Yang penting kan ada tulisannya ya. Ada kalau ayah ayah tuh bilang belajar tajwid tu ada buku pinternya. Nah ini nantikan Bu Erni sedang merevisi tanya jawab tajwid ringkasan tajwid, contoh tajwid. Jadi untuk belajar tajwid mah mudah sekali, sangat mudah. Tapi bacaannya ini mutlak harus belajar di depan gurunya. Jadi belajar apa dengan siapa saja silahkan. Buktikan bahwa belajar itu mudah. ya. Tapi dengan syarat untuk baca Quran itu sama seperti berbahasa Inggris. Tidak bisa otodidak, tidak bisa baca sendiri gitu ya. Harus ada pembimbingnya. Harus talaki berhadapan. <laughs> Gitu ya. Jadi kalau sudah dengan teori-teori belum mampu juga ini Bu Sri Puspa juga. Bagaimana caranya memutus bacaan nanti dengan sendirinya juga eh, tahu ya. Gitu. Memang kalau ada la itu ada illa nanti ada ada ma jangan ditinggalin. Nanti ada trik-triknya ya. Baik, <clears throat> ayat ke-90. In in إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم زي bukan jim ya bukan qalqalah ثم ازداد ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون Allah Akbar. Kita baca bisa. Ngerti? Nah lihat tuh. Buku pintarnya di bawah kan ada tuh. Innaladina inna litaukid. Inna sesungguhnya aladina orang-orang yang kafaru. Kalau ada waw alif mereka. Kaf, kafar, kufur ya. Kafaru mereka kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Mereka kafir ba'da imanihim sesudah iman mereka. Fumazdadu kemudian mereka bertambah kufran kekafirannya. La tuqbala taubatuhum. Tidak akan diterima taubat mereka. Wa ulaika dan mereka itu humudallun. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kafir. Kenapa ada mereka wau alif tuh ya jamak ya kafaru ya fi'il madi nanti kita tahu mana fi'il madi mana fi'il mudore mana fi'il amar kata perintah kalau fi'il mudore eh, domirnya di awal ana itu ya a-nya ana nanya nahnunnya di awal kalau fi'il madi di ujung itu kafaru tuh gitu. Innaladina sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kafir. Nah nanti rumus granadanya ya. Eh, saya dapat dari Pak Solihin ini, Pak Solihin ya, ini bagus sekali betul itu. Hmm, pesantren itu harus lama ya, tapi dengan metode Granada itu seminggu dua minggu bisa paham itu insya Allah ya dengan metode yang bagus sekali, buktikan. Jadi kalau ibu dan bapak sempat ke toko buku ada metode Granada. Kalau saya dulu ikut trainingnya dengan beliau, itu. Masya Allah, diberikan kemudahan. Nah, nanti kita berbagi lagi ya. Kapan-kapan Pak ini kita undang. Innaladina sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kafir wamatu dan mereka mati wahum dan sedang mereka kufar dalam kekafiran falayukbala maka tidaklah diterima min ahadihim dari sesudah di antara mereka ul ar sepenuh bumi zahaban emas wala wala wifta wala wifta bih walaupun dia menebus dirinya dengan itu. Maksudnya ya mau nyogok juga, ya mau apa ya? Ya ngebayar dengan emas dengan apa? <laughs> Orang Allah Maha Kaya. Nah, ini nggak butuh gitu ah. Ya. Ulaika mereka itu lahum bagi mereka azab ada siksa alim yang pedih. Wa malahum dan tidak ada maknya di sini mak napi kayak not ya kalau bahasa Inggris itu. Wa malahum dan tidak bagi mereka min nasirin dari pa, pa, uh, dari penolong atau memperih bantuan ya penolong. Ya ini. Nah, udah paham, Enggak jelas nih uh, ininya. Lihat ter, terjemah Departemen Agamanya tuh. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Allah maha kaya, nggak butuh itu buat Allah ya. Nah ini, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Nah, pengembangan, oh saya sudah mulai paham tapi belum mengerti. Nah, beli asbabun nuzul, asbabul wurud kalau hadis. Kalau Quran asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Itu ada. Beli tarikh tasri-nya, beli uh, tafsirnya. Mulai dari Jalalain, Jalalain itu dua buku ya. Uh, kalau Ibnu Kasir sudah ada uh, revisi. Ada yang empat jilid, ada yang banyak. Uh, Ibnu Kasir, uh, Al-Misbah banyak juga eksklusif sampai sebelas kalau nggak salah ya itu. Nah, itulah mulai. Insya Allah akan menjadi pintar. Itu ya. Sampai 91. Nah ini. In innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar wa hum kuffar kuffar ikhwanya gitu bunyi m tapi samar وهم كفار فلن يقبل فلن يقبل فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به Ulaika lahum azabun alimu wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Coba buktikan. Jangan katakan kita tidak tidak pintar. Dengan terjemah perkata ini kita akan pintar. Hanya soal waktu aja. Kalau diradiokan cuma satu jam, itu juga satu jam dipotong 15 menit. Tapi ya itu tadi tidak ada rotan akan pun jadi. Saya hanya ingin memberikan apa ya e, awalan yang baik pagi-pagi gitu. Setelah yang susah itu kebaikan itu awalnya. Kalau sudah mulai enak gitu ya. Teruskan e, eh, jangan beranjak dari tempat masing-masing terus sampai sholat duha. E, ya baca Quran, lihat terjemah perkata di bawahnya. Cepat insya Allah akan paham. Setelah kita memiliki terjemah perkata, ada tafsir Departemen Agama di sampingnya, ada indeksnya juga ini di awal-awal tuh. Kita akan menjadi paham, ya. Itu baik. Kemarin ada yang minta untuk mengulang Al-Muzammil ya. Itu kan sudah ya, sudah disampaikan. Kita Al-Muzammil. Ada juga yang minta Al-Ma'arij ini ya. Surah Nuh. Nah, al Sobat Coba kita lihat ya. E, hentakan itu hanya dalam latihan. Hanya dalam latihan ya. Tidak dalam praktek seseharian. Disentuh-sentuhan itu. Kalau satu jenis kan pakai tangan disentuh pundaknya apa kakinya. Tapi kalau enggak pakai alat. Kalau beda jenis pakai alat gitu ya. Supaya tidak terjadi apa ya, batal wudhu kita nanti. Coba dilihat surah Al-Ma'arij ya, masih ada waktu sedikit untuk latihan hentakan kita. Untuk latihan hentakan. Ini jangan dipakai setelah ibu dan bapak hentakannya bagus. Nada-nada Quran. Ya. Kalau lagu kan nada-nada lagu, ini nada-nada Quran. Ada nadanya, baca Quran juga nggak sembarangan. Kenapa kok pari si A, si A, si B, si C kok enak? Nadanya pas sama. Soal lagu mah ya, variasi aja. Yang penting nadanya dulu benar. Coba dilihat ya di surah ke-70 surah Al-Ma'arij. Ya, Al-Ma'arij itu ya, jim. Al-Ma'arij. Itu ayat ke mana? 19 nih. A'u أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Bismillahirrahmanirrahim. halaman 569 ya yang memiliki terjemah perkata atau Quran berwarna. Alhamdulillah halamannya sama Jadi mudah. Innal innal insana khuliqa halu'a Biar tahu manusia. Allah menciptakan manusia. Sesungguhnya manusia. Khuliko. Manusia itu diciptakan halua. Keluh kesah. Manusia tidak pernah syukur. Dikasih hujan marah. Dikasih panas marah. <laughs> Itu. Dikasih banjir apalagi. Padahal banjir salahnya dia juga buang sampah sembarangan. Nah ini ya. Nah, enak aja buat buang sampah kemana-mana. Nah ini akhirnya yang nggak berdosa kena juga. Innal innal insana khuliqa halu'a halu'a Idza massahu asy-syarru jazu'a Tuh manusia apabila masahul syarru menimpanya kejahatan kesusahan jazua dia berkeluh kesah وإذا مسه الخير منوعا dan apabila menimpanya kebaikan, dia sukses, dia sukses, dia beruntung, dia ini menua, menahan. Dia sangat kikir. Tuh, manusia itu ya, sifat manusia. Ini Allah yang berbicara, bukan bukan ahli, bukan. Ini Allah. Manusia itu selalu keluh kesah, selalu kurang aja. Tetapi ada istisna, istisna ada pengecualian illal musallin kecuali orang-orang yang menegakkan salat. Salatnya bukan hanya asal salat ini ya. Salat kemudian allazina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang mereka, ya kalau ada orang-orang yang mereka, orang-orang yang pasti, pasti ya ala salatihim atas salat mereka daimun orang-orang yang menetap menepati atau konsisten continue daim gitu ya ini itu dua tiga mereka yang se, eh, tetap setia melaksanakan salatnya nggak bolong-bolong ya eh, waktunya ya besok terusin lagi ya ada saran ada kritik jangan sungkan saya senang sekali ya ibu Puspa nih pari kalau dengerin pari mah Enak-enak aja. Nanti eh, dengan sendirinya kok Bu ya. ya cara di mana berhenti, di mana ini nanti ada ada triknya. Uh, memang kalau pas ada ma, ada la itu harus kebawa lagi. Karena la itu kan negatif. Kalimat negatif ma, ma itu ada ada yang berarti apa-apa yang, ada yang ma juga uh, tidak gitu. Wa mallahu bighafilin nah, itu nanti. Jadi ada ada kalimat negatif, ada yang uh, ah, enggak ah, negatif. Jadi pas menemukan ma summa nanti. Ada trik bagaimana cara berhenti, menghentikan bacaan dan menyambung. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan, jangan ragu. Silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Di Talim hari ini belajar terjemah perkataan. Nanti ada Abi, ya, ini alumni Gontor. InsyaAllah ya. Kalau saya emang nggak ada apa-apanya, sedikit ilmu saya. Ayah dengan ayah nanti. Itu belajar terjemah perkataan dari mulai suatu Baqarah ada Samsudin belajar bahasa Arab ya insyaallah Ibu dan Bapak terima kasih untuk semuanya kita berharap dan berdoa semoga kita tetap istiqomah tetap diberikan taufik dan hidayah tetap dalam iman mati wafat kita meninggal kita dalam keadaan iman itu yang terpenting selalu kontinu selalu belajar selalu kita eh, berharap ada jalan yang terbaik untuk kita semuanya terima kasih Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta.